wa anhu hadis ini diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bi jahannam yawma idzin yu'ta akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa bi jahannam ke neraka jahannam ahli neraka akan dibawa ke neraka jahannam yauma idzin waktu itu nanti di hari itu di hari akan dimasukkan ke neraka jahanam laha sabu alfi zimamin dengan 70 ribu pengikat jadi kalau zimam itu kalau kita pernah tahu kuda atau sapi yang sudah dijinakkan maka akan dipasang besi di dalam mulutnya kemudian diikat untuk bisa diatur geraknya ke kiri dan ke kanan itu jadi orang dengan neraka itu dibuat seperti itu padahal satu malaikat sudah cukup tapi kenapa harus sampai 70 ribu malaikat begitu ini menunjukkan begitu dahsyatnya suara saat itu gak ada yang bisa berontak sedikit pun nah, harus bang udah disiksa seperti itu di neraka jahanam wa ma'akul zibamin dan setiap pengikat itu ada sab'una alaf malakin 70 ribu malaikat lagi jadi satu orang itu akan digarap seperti itu jadi nggak ada lagi yang bisa mengelak nggak nggak nggak ada kamu harus merasakan itu dan itu sudah siksa yajurunah nah ini jadi neraka jahanam itu ya dia dipaksa untuk orang tersebut harus masuk neraka jahanam mau tidak mau tidak bisa menela dari keadaan yang dahsyat mengerikan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu di dunia dahulu rawahu muslim dan hadis berikutnya wa Nu'man bin Bashir dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakulu bersabda inna ahwana ahlin nari azaban paling ringannya ahli neraka itu paling ringannya seksanya ahli neraka yaumal kiamati nanti di hari kiamat adalah rajulun seorang laki-laki yudau diletakkan fi ahmasi qadamaihi di tengah-tengah telapaknya suruh nginjek jamrotani dua bara nginjek bara ya bara bukan bara di dunia suruh nginjek bara ya gelamin dimaguhu begitu panasnya bara ini menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih kakinya ini paling ringannya paling ringannya seksa di neraka itu adalah kakinya seruginja bara lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya mayaro an ahadan asyaddu minhu adab adaba yang merasakan itu menganggap tidak ada seksa lebih besar daripada itu padahal itu seksa yang paling ringan maka jangan main-main neraka guyon dan neraka naudzubillah neraka dipakai mainan ya neraka nanti kan kalau yang penting ahlilah ilallah masuk surga astagfirullah sedetik di neraka sudah berat sekali ubun-ubun yang mendidih di dunia saja kita suruh nginjek bara bentar saja sudah ini ya, rasanya embun-embun yang mendidih wa innahu la ahwanuhum adzaba dipikir itu adalah siksa yang paling berat padahal itu adalah ahwanuhum paling ringannya orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala paling ringannya nah, jangan meremehkan dosa kecil dosa kecil dosa kecil kalau tidak diampuni oleh Allah mampir ke neraka suruh injak bara tuh Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa kecil Dosa sekecil apapun Jika Allah belum mengampuni Maka hamba tersebut harus nyicipi neraka Dan paling ringannya neraka yang harus dicicipi adalah tuh Ubun-ubunnya mendidih karena kakinya menginjakkan dua bara api Dan takutlah kepada Allah ini belum orang yang dosanya gede dosanya durhaka ke orang tua durhaka memutus dosa memutus tali persaudaraan dosa merebut waris, dosa menggunjing, dosa berzina, dosa makan riba, dosa, dosa, dosa. Ini baru dosa yang menjadikan dia masuk neraka yang paling ringan. Injakkan kakinya di barak, ubun-ubunnya mendidih. Allah.